BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Ayah, ayah, ayah dengar ah, Ayah, ribut-ribut saja. Aku baru saja terlelap sebentar. Sudah ada yang ribut. Ada apa, Sumur? Kau dengar apa? Baru saja ada ledakan hebat. Sepertinya gunung Merapi meletus lagi, Ayah. Wah, ada gempa bumi. Apa Ayah tidak merasa sama sekali? Ah, aku tidur. Aku tidak merasakan apa-apa. Sudah. Soal gunung Merapi kok diributkan. Asmara di tengah bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Yulisi mau pulang ke Jatisari? Ya, aku belum tahu, Sri. Aku masih bingung. Kalau pulang ke Jatisari, nanti bapak ibuku marah bagaimana? Wah, lagi pada ngobrol ya? <laughs> Lagi membicarakan siapa? Ngerasain aku ya? Awas loh kalau bicara yang buru-buru. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna dan tak pernah berdusta. Naskah karya S. Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. dan Gunung Merapi. Asap tebal membumbung tinggi ke angkasa. Gunung terguncang-guncang. Disusul luncuran awan panas membakar hampir semua tumbuhan yang dilewati. Itulah yang paling ditakuti oleh masyarakat di sekitar Gunung Merapi. Awan panas atau wedus Memang, kencang bentuknya seperti bulu kambing domba dan awan itu meluncur deras sesuai arah angin, menghabisi apa saja yang dilewatinya. Tak ada yang berani menghadang, karena awan itu panasnya luar biasa. Panasnya bisa mencapai sembilan kali lipat air mendidih. Warga desa Jatisari pun saling tunjang, berlarian ke sana kemari untuk mencari keselamatan. Tapi Kilurah Jatisari segera berteriak sambil memberikan aba-aba dengan tangannya agar supaya mereka tetap tenang dan menunggu. Warga desa menjadi lebih tertib. Mereka tidak lagi berteriak dan berlarian. Memang benar, letusan Gunung Merapi tidak disusul dengan letusan-letusan berikutnya. Dan tak lama kemudian, suasana pun kembali tenang, walaupun masih ada tersisa sedikit ketakutan di wajah-wajah mereka. Ayah, ayah, ayah dengar tidak? Ayah, ada apa? ribut hmm? Ribut-ribut saja. Aku baru saja terlelap sebentar. Sudah ada yang ribut. Ada apa, Sumurut? Kau dengar apa? Baru saja ada ledakan hebat. Sepertinya Gunung Merapi meletus lagi, Ayah. Wah, ada gempa bumi. Apa Ayah tidak merasa sama sekali? Ah, aku tidur. Aku tidak merasakan apa-apa. Sudahlah, Soal Gunung Merapi kok diributkan. Dia mau meletus atau mau meledos bukan urusanku. Sekarang aku ngantuk sekali. Semalam aku hampir tidak bisa tidur karena mencegah rombongan juragan batik dari Muntilan. Ah, sudahlah. Pergi sana kamu. Jangan ganggu aku lagi. Ah, ya sudah. Aku kan hanya ngasih tahu ayah. Barangkali ayah mau membuat persiapan pengungsi. Kan namanya juga bencana alam. Tapi kalau ayah acu begitu ya sudah, tidur saja. Jangan ngomong lagi kamu. Cepat pergi sana. Di sini tidak ada orang mau mengungsi. Mengungsi apa? Biar saja Eyang Merapi bermain-main petasan. Kita tidak perlu takut. Tidak perlu kebingungan. Ada tugasnya masing-masing. Ada tanggung jawabnya masing-masing. Sudah seperti biasanya sejuk. Baru saja kamu tidak dengar. Ada ledakan hebat ya, Yu. Sepertinya Eyang Merapi batuk beberapa kali. Hatiku tidak enak, Sri. Hmm? Aku ingat bapak sama ibu. Aku takut mereka mengalami musibah. Lagi pula, aku benar-benar sudah tidak kerasan tinggal di tempat ini. Uh, kalau tidak kerasan, terus bagaimana yuk? Kita mau tinggal di mana lagi? Atau uh, ah, anak saja yuk? Kita kembali lagi ke sumber jati. Pulang ke rumah orang tuaku. Di sana enak yuk. Aduh, tapi itu tidak mungkin Sri. Huh? Karena Denmas Jatmiko sudah tahu aku ada di sana. Hmm. Ah, pasti beliau akan mencariku ke sana lagi. Dan itu yang tidak diinginkan oleh bapak dan ibuku. Ah. Juga kalau begitu ya. Di sini tidak kerasan yuk. Astri mau pulang ke Jatisari. Ya, aku belum tahu Sri. Aku masih bingung. Kalau pulang ke Jatisari, nanti bapak ibuku marah bagaimana? Wah, lagi pada ngobrol ya? Lagi membicarakan siapa? Ngerasain aku ya? Awas loh kalau bicara yang buruk-buruk. <laughs> ah, tidak, Kang. Kami ngobrol biasa saja. Yuning <laughs> saya tidak kerasan tinggal di sini, Kang Sumurup. Dia mau pulang tuh katanya. Hah? Tidak kerasan kenapa, Yu? Kan di sini enak. Makan tinggal makan, ngantuk tinggal tidur. Gak usah kerja apa-apa. Semua kan sudah ada yang beresin. Ah, sudahlah, Yu. Jangan punya pikiran macam-macam. Nanti susah sendiri loh. Aku ingat orang tuaku Sumurup. Aku kangen bapak, kangen ibuku. Tapi ayahmu kan sudah menitipkanmu di sini. Ayahmu dan ayahku sudah sepakat kamu disuruh tinggal di sini. Hanya untuk sementara kok Yu. Sampai suatu hari nanti, kalau kekasihmu itu sudah bosan mencari kamu, baru Yuningsi bisa pulang ke Jatisari. Kumpul lagi sama orang tua. Bukankah begitu Yu? Ah, aku tahu yuk. Pasti kamu juga kangen sama Den Mas Jatmiko. iya kan? Ayo ngaku saja. Ah, kamu ngomong apa, Tosri? <laughs> Siapa yang kangen? Aku sudah tidak lagi memikirkan soal itu. Aku sudah mulai menyesuaikan diri. Tidak seperti kemarin-kemarin. Rasanya sulit sekali untuk melupakannya. Kalau begitu, ada kemajuan yuk. Ada perkembangan. Bagus. Nanti lama-lama Yuningsnya juga akan melupakan sama sekali dan mendapatkan ganti yang baru. Ya, mudah-mudahan saja begitu. Siapa tahu lama-lama Yuningsi tertarik sama dan kita bisa membuat senang orang tua kita dengan menjadi suami istri. Iya kan, Yu? Ah, kamu lebih ngaco lagi, Sumuruk. Ah? sudahlah. Aku ndak mau lagi bicara soal-soal seperti itu. Kita bicara yang lain saja ya. Uh, oh ya, Sumurup, tolong katakan pada Paman Sawung Rono ya, bahwa aku gak betah di sini. Aku gak kerasan. Tempatnya sepi sekali. Aku tidak punya kawan kecuali Sri Gondang. Sri Gondang juga tidak kerasan. Iya kan Sri? Uh, aku tidak kerasan kalau tidak ada Yuningsi. Kalau Yuningsi ada di sampingku, di mana saja aku kerasan kok yuk. <laughs> hmm, ya sudah. Nanti aku akan bicarakan dengan ayahku. Mudah-mudahan ayahku bisa mengerti persoalan ini. Dan mudah-mudahan dia memperbolehkan Yuningsi pulang ke Jatisari. <laughs> Terima kasih, Sumurup. Kau memang saudara yang baik. Kau penuh perhatian dan penuh pengertian pada sana kadangmu. Terima kasih. Malam Katu menggungan sunyi senyap. Sepertinya para abdi sudah masuk ke ruangan bilik masing-masing. Ruangan pendopo juga sepi, tak ada yang melintas. Hanya suasana taram-temaram oleh cahaya lampu yang dipasang di atas meja tamu. Jatmiko belum tidur. Dia duduk gelisah di ruangan biliknya. Pada saat dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang, Nyai Tumenggung datang. suka tidur, Tole? Belum, Bu. Saya belum bisa tidur. Saya capek sekali. Udara panas lagi. Ah, ibu mau bicara sebentar. <laughs> soal apa? Ya soal kamu, Jatniko. Juga soal tunanganmu, Puspaningrum. Pasti ibu sudah mendapatkan pengaduan dari Diajeng Puspaningrum. Ya tentu saja. Ibu kan calon mertuanya. Niko hmm? mengapa kalian bertengkar ketika di rumah kita sedang ada pesta pernikahan adikmu, Kit Moroso? Ah, itu biasa saja, Ibu. Loh, iya, namanya anak muda. Kami tidak bertengkar. Hanya salah paham saja, Bu. Eh, Rom nangis-nangis di depan ibu. Lalu dia pamit pulang. Tidak mau sedikit pun ibu suruh nunggu. Dia kelihatan kesal sekali loh. Dia sedih dan menderita. Dan menurut pengakuannya, dia telah kamu sakiti hatinya. Sama sekali tidak, Ibu. Kami ngobrol biasa saja. Dia orangnya memang seperti itu. Gampang tersinggung, gampang salah paham. Eh, bukan salah paham, Jatniko. Dia sakit hati karena orang-orang di rumahnya, para abdi dan pelayan, sudah mendengar hubunganmu dengan gadis desa itu. Dengan setia nengsek. Dan ketika Puspanengro menanyakan hal itu padamu, kamu berusaha untuk memungkirinya. Apa benar begitu? Benar, Bu. Saya menyangkal semua tuduhannya. Aduh, aduh, lele. Ibu menyayangkan sekali, Jadniko. Kamu tidak seharusnya bersikap seperti itu kepada tunanganmu. Puspa Ningrum itu tunanganmu, calon istrimu, calon ibu dari anak-anakmu nanti. Seharusnya kamu bisa membimbing dia, membesarkan hatinya, dan memberinya kepercayaan. Bukan malah kamu sakiti hatinya, kamu lukai perasaannya. Kalau sampai Puspa Ningrum nanti lapor pada orang tuanya, kita mau apa? Hah? Aduh, Jatmiko, Jatmiko. Kamu itu hanya membuat susah orang tuamu saja. Ibu tidak bisa membayangkan kalau sampai keluarga kakang Puspo Yudo mendengar masalah ini. Pasti mereka tidak akan terima. Dan akibatnya akan sangat buruk untuk keluarga kita. Betapa malunya ibu, Jatmiko. Betapa malunya ayahmu nantinya. Mengapa harus malu, ibu? Apa yang membuat kita malu? Ya, perbuatanmu itu. Perbuatanmu yang membuat kita semua malu. Maaf, Bu. Aku tidak mau lagi bicara soal Puspa Ning. Eh, eh, eh, sebentar, Jatmiko. Kamu mau kemana? Hah? Lebih baik. Aku keluar rumah. Daripada harus berdebat dengan ibu soal Puspa Ningrum. Loh, loh, Ibu, apakah ibu belum juga sadar? Aku tidak pernah mencintai Ningrum, Bu. Puspaningrum juga tidak pernah mencintai aku. Tapi bagaimana ibu bisa terus-menerus memaksa kami untuk bersatu, untuk berpasangan? Awas kamu, Jatmiko. Berani sekali kau bicara seperti itu pada ibumu. Seharusnya kamu itu juga sadar bahwa perjodohanmu dengan Puspaningrum adalah niat dari kedua keluarga besar. Kalau kamu dan Puspaningrum menjadi suami istri, maka kedua keluarga akan semakin bertambah besar dan kuat. Dengar ya, persahabatan ayahmu dengan Tumenggung Puspo Yudo juga akan semakin bertambah akrab. Perjodohan kaum pria ya seperti ini. Perjodohan keluarga namanya, bukan perjodohan orang per orang yang cuma setahun dua tahun sudah bubar. Maaf Bu, saya tidak mau bicara lagi soal Puspa Ningrum. Lah, ya. Terserah ibu maunya apa. Eh? Saya akan menuruti jalan hidup saya sendiri. Dia bergegas meninggalkan ruangan biliknya menuju kandang kuda. Diambilnya kuda kesayangannya, kemudian dituntunnya menyeberangi halaman samping. Begitu sampai di luar pagar, dia naiki binatang itu, dan kuda itu segera berlari kencang. Saat Niko memacu kudanya meninggalkan dalam ketumunggungan, dia berkuda menyusuri jalan-jalan kota Raja Mataram yang masih sepi senyap. Hanya sekali waktu dia berpapasan dengan prajurit-prajurit ronda. Beberapa saat kemudian, Jatmiko sudah meninggalkan kapal batas kota raja. Dan dia mulai menapak di kaki gunung Merapi. Dia terus berkuda ke arah barat, melewati desa demi desa. Wajahnya tampak tegang. Di lereng sebuah bukit, dia menarik tali kekang kudanya. Dan kuda itu pun berhenti sambil meringkik beberapa kali. Eko mendesah berat sambil menatap ke puncak merapi yang diselimuti awan. Tampak gumpalan-gumpalan lahar panas meluncur turun bagikan bunga-bunga api yang indah tapi mematikan. Sekali lagi Miko menarik napas panjang seperti ada yang menyumpal di dadanya. geram geram mengeluarkan suara gemuruh. Ya, sama seperti diriku sekarang ini. Ada yang ingin meluap dari rongga dadaku. Ada yang ingin dimuntahkan keluar. Entah apa itu namanya. Dia telah mencekikku, ingin membunuhku, ingin membinasakan jatiku. Mungkin dia setan. Barangkali dia ini laknat. Musuh manusia seluruh jagat. Ya, tapi aku tidak akan gentar. Akan melawan dia. Ada bijak Tiko. Ya. Bukannya di atas sana, adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-33 yang didukung oleh para pemain Nanang sebagai Jatmiko, Mambang Jeger sebagai Saung Rono, Mokan sebagai Joko Sumuruk, Ajeng sebagai Setioningsi, Nika sebagai Sri Gondang, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Jack Miko ketika sedang marah-marah di lereng Gunung Merapi yang pada saat itu sedang menggeram-geram ingin meluapkan lahar panasnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. cinta senang dan sengsara semua ada di dalam alur ceritanya kita semua telah